Kemudian beliau Al Habib Abdullah bin Al Haddad di kitab Al Hikmahnya Al Hikam berkata ar-ridha bil qada rela dengan ketentuan Allah yantafi ma'al itirad meniadakan bersama keriduan itu adanya penentangan Allah kepada Allah. Wa kau talab tapi masih saja yang namanya berusaha lima yang bagi an di dalam perkara yang masih bisa diusahakan. Wal harap dan lari mimma minhu yahrab daripada perkara-perkara yang bisa atau seharusnya dia itu lari darinya. Jadi ini adalah masalah tauhid sebetulnya berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Di mana Al Habib Abdullah Haddad menjelaskan kepada kita bahwasanya hmm. rukun ke enam ke rukun iman yang ke enam itu kan ridho dengan ketentuan Allah. Ridho dengan ketentuan Allah, percaya artinya percaya dengan beriman dengan segala macam yang ditentukan oleh Allah Ta'ala baik yang buruk maupun yang baik itu semata-mata datangnya dari Allah dan pasti membawa kebaikan bagi pelaksananya atau pelakunya yaitu hamba-hambanya. <clears throat> Maka di sini artinya iman dengan godok dan godar itu adalah ridho. Ridho dengan ketentuan Allah. Yang berarti kalau kita sudah ridho dengan ketentuan Allah berarti tidak ada pertentangan sedikit pun dalam hati kita. Nggak ada. Kenapa harus kayak begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kok nggak kayak begini? Ah, itu semua tidak ada. Itu berarti ridho. Itu magomut taslim. Magom yang paling tinggi di antara magom para aulia itu adalah kalau sudah mencapai kepada magomut taslim. Jadi magom di mana pada magom itu seseorang itu tidak mungkin ada di dalam hatinya pertentangan sedikit pun dengan yang ditentukan Allah Ta'ala berkaitan dengan dirinya. Baik yang buruk maupun yang baik. Tuh sama ya, Telepon aja Mbak tak solusinya. Ya, Itu artinya ridho dengan ketentuan Allah. Nah, jadi jangan ada sedikit pun adanya pertentangan atau menentang dengan ketentuan Allah. Oleh karenanya al Allah Haddad, beliau di dalam kosidahnya yang sangat indah, beliau berkata, Lau walim wa kaifah qawlu dhil hamak ya'tarid alallah alladhi khalaq wa qadda wa qaddar kulla syai' bihaq ya galbi tanabbah wa trukil majun mag ma yaksur hammuk ma yakun Kata Ibnu Haddad, "Lau andai kata lim, kenapa? Kaifa, bagaimana ini bisa terjadi?" Kau dzil hamak itu adalah perkataan orang-orang yang bodoh. Ya tarid Allah, dia menentang kepada Allah Taala alladzi khalaq yang menciptakan orang tersebut. Wa qada wa qaddar kulla syai' bihaq. Padahal Allah Taala telah menentukan segala sesuatu itu semuanya dengan benar. Tentunya dengan pengetahuan Allah bukan pengetahuan kita. Ya galbi tanabbah, maka hatiku, beliau memberi nasihat kepada dirinya sendiri. Tanabbah, ingatlah. Sadarlah. Watrukil majun. Hilangkan, tinggalkan segala macam kegilaan ini dengan menantang kepada ketentuan Allah SWT. Layak surhamuk, magudir yakun. Jangan kamu banyak sumpah. Kenapa? Apapun yang tertutupkan Allah Ta'ala pasti terjadi. Walaupun kamu sumpah, gak sumpah, nangis, gak nangis Mau merintih nggak merintih, mau mengadu nggak mengadu, tetap akan terja terjadi. Eh, buat apa? Lebih baik kita nerima, dapat pahala. Lebih baik kita menerima, pasrah. Kita dapat magam di sisi Allah. Lebih baik kita menerima dan pasrah. Berarti kita mendapatkan sunnah Nabi SAW dan mengikuti jejak Nabi SAW. Nah, jadi hendaknya seperti itu. Rukun iman yang keenam ini adalah suatu rukun yang paling sulit untuk dilaksanakan karena tidak beriman kepada Allah atau kurang keimanannya kepada Allah Ta'ala, maka banyak di antara kita yang marah-marah. Karena suatu perkataan yang diucapkan kepadanya. Karena suatu tindakan yang ditindakkan kepadanya. Karena suatu diaman yang karena diaman tersebut kita marah kepadanya. Lalu kita marah kepada orang itu. Dan mereka itu adalah musayyar. Dalam hal ini mereka musayyar. Mereka tidak punya kekuatan sama sekali untuk menggerakkan suatu gerakan, bertindak suatu tindakan, berucap suatu ucapan, ataupun berdiam suatu diaman. Mereka tidak punya kekuatan sama sekali, kecuali dengan kekuatan Allah SWT. Kenapa disalahkan dianya? Nah, makanya di sini katakan, artinya ridho dengan godo itu harus tidak ada itirat. Harus tidak ada itirat. yang pertama syaratnya. Nggak boleh ada penentangan. Nggak boleh ada mengatakan, kenapa harus kayak begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Andai kata aku nggak seperti ini, pasti aku mendapatkan ini. Nah, itu semua itu adalah perkataan. Perkataan yang bodoh, yang sumbernya itu tidak lain daripada musuh kita siapa? Setan. Sengaja Allah Ta'ala itu menciptakan setan itu untuk menguji kita, keimanan kita. Jadi sebenarnya, untuk membedakan mana bisikan dari setan dan mana bisikan daripada malaikat, itu gampang. Walaupun ada kalanya bisikan daripada setan itu seakan-akan berbuat kebaikan. Tapi ada sesuatunya di balik itu. Nah, itu berarti dari setan. Atau bisikan yang berkaitan dengan dosa. Nah, itu berarti dari setan. Nah, atau yang mudah dilakukan oleh hawa nafsu. Itu dari setan. Yang sulit dilakukan oleh nafsu. Itu adalah daripada malaikat. Yang sesuai dengan sunnah Nabi. Itu dari malaikat yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi atau menentang sunnah Nabi itu berarti dari saya setan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi selama setan itu masih ada, selama itu pula jangan berharap kita itu tidak mempunyai bisikan-bisikan semacam itu. Nah, oleh karena itu, maka syarat pertama untuk kita itu beriman dengan ketentuannya itu adalah harus ridho dengan ketentuannya. Artinya ridho dan ketentuannya syarat pertamanya itu adalah tidak boleh ada pertentangan sama sekali. Walaupun di dalam lintasan hati nggak boleh. Itu berarti ridho. Tapi kalau masih ada unek-unek dalam hati. Atau masih ada kita itu mengadu kepada orang. Dan lain sebagainya. Ah, berarti kita itu tidak ridho. Nah, gampang. Pokoknya kalau semua kita ridho. Berarti kita tidak boleh ada unek-unek dalam hati. Harus pasrah, benar-benar pasrah. Ingat bagaimana yang terjadi pada Sayyidina Zakaria alaihissalam. Ingat tidak? Nabi Allah Zakaria itu matinya bagaimana caranya? Hah? Digergaji kan? Digergaji. Ketika digergaji, apakah Nabi Zakaria tidak merasakan sakitnya? merasakan sakitnya. Ketika gergaji itu sudah mengoyak sebagian badannya, yang kemudian akhirnya menjadi terbelah menjadi dua. Di saat itulah dia itu mengadu karena kesakitan. Apa kata malaikat Jibril? Hentikan aduanmu itu, keluhanmu itu. Kalau tidak, aku akan coret namamu daripada salah satu daripada para nabi dan rasul. Coba lihat. <laughs> Nah, jadi bayangkan bandingkan dengan apa yang terjadi dengan para nabi dan para rasul dengan apa yang terjadi pada kita jauh nggak ada apa-apanya. Jadi magam ridho sama dan taslim itu nggak gampang. Nggak boleh kita mengadu. Nggak boleh kita terlintas dalam hati kita sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Dilatih terus, dilatih. Kenapa? Artinya kalau kita itu sudah ada lintasan dalam hati kita menentang kepada ketentuan Allah atau kita mengadu kepada orang tidak menerima dengan ketentuan Allah, ah berarti apa? Berkurang derajatnya, berkurang pahalanya, bertambah jauh daripada Allah, berarti bertambah jauh daripada poin yang harusnya kita kumpulkan. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Kita, siapa yang berhasil? Setan berhasil. Jadi nggak boleh ada penentangan sedikit pun nggak ada. Harus magomi taslim segala ketentuan Allah yang terbaik. <coughs> tidak ada ketentuan Allah yang tidak terbaik. Semuanya yang terbaik. Nah, jadi harus kita punya keyakinan semacam itu. Baik itu merupakan sebuah keburupa, keburukan maupun sebuah kebaikan. Nah, cuma baiknya itu menurut Allah bukan menurut kita. Hem, sebagaimana Ustaz selalu utarakan, manusia itu diberikan memori itu sangatlah terbatas. Jadi memori kita itu sangat kecil. Kalau seumpama semua akalnya manusia diletakkan satu sisi, jangan pun dibandingkan dengan keilmuan Allah ataupun kemampuan berpikirnya Allah, tidak, tapi cara berpikirnya Abu bakal Siddiq saja. Cara mencerna sesuatu daripada apa yang telah terjadi. Dari saya Abu Bakar Siddiq yang kata kata Nabi SAW, seumpama seluruh manusia, akalnya, kecerdasannya, diletakkan satu sisi. Lalu kecerdasan saya Abu Bakar Siddiq taruh satu sisi, masih kalah. Masih kuatan kecerdikan dan cara berpikirnya saya Abu Bakar Siddiq. Itu saya Abu Bakar Siddiq, bagaimana dengan Allah? Nah, oleh karenanya kan, tandanya, buktinya, gampang saja. Dan itu nggak usah kita mengambil bukti daripada orang lain, dari kita sendiri. Setiap di antara kita pastikan pernah terkena dan terjadi serta tertimpa dengan musibah dulunya. Pernah dicoba dengan suatu cobaan dulu. Ya kan? Sehingga ketika tertimpa dengan musibah tersebut, <clears throat> cobaan tersebut, kita nggak kuat. Ya kan? Dari sang nggak kuatnya sampai kita berharap biar kita mati aja deh. Ya kan? Ya kan? Ya enggak dulu, dulu. Sekarang masih ada yang berharap mau mati. Hmm. Atau kita baca Fatihah kalau ada yang berharap mati, kita baca Fatihah biar mati sekarang. Ada yang mau? Nah, itu yang terjadi. Itulah yang terjadi. Nanti enggak? Nah, jadi itu yang terjadi. Kenapa? Kita tidak meminta kematian karena sekarang kita tahu oh ternyata itu toh maksudnya Allah Ta'ala. Oh ternyata, ternyata, oh ternyata itu setelah kejadian ketahuannya. Yang semuanya itu akan kembali kepada kebaikan kita. Satu contoh. Pada waktu terjadi pengeboman WTC di Amerika itu. Ada salah satu daripada artis di Indonesia. Pada saat itu dia itu harusnya melakukan penerbangan ke Hafat di Amerika dari California ke Hafat atau ke Texas gitu. Dia sudah check-in. Statusnya sudah oke. Okay. Ternyata begitu dia mau naik ke pesawat itu cancel. Digantikan orang lain. Marah-marah dia. Sudah. Lagi gimana lagi? Sudah tutup. Digantikan sama orang lain. Balik lagi. Nggak ada pesawat lagi kecuali besok. Balik dia ke hotelnya. Itu balik ke hotel dia melihat berita, ternyata pesawat yang harusnya dia tunggangi itu, tumpangi itu ternyata dia menabrak WTC itu. Kira-kira gimana syukurnya? Kira-kira gimana soknya? Sampai sok dari saking gembiranya itu sampai sok dia. Itu yang terjadi. Dan itu yang terjadi. Nah, jangan sampai kamu pikir bahwasanya ini semua terjadi lalu Allah Ta'ala tidak mengawasi. Demi Allah itu semua terjadi dengan pengetahuan Allah dengan ketentuan Allah. Untuk apa? Allah pengen tahu bagaimana kamu. Aku berikan kamu cobaan seperti ini, bagaimana kamu? Kamu nentangku? Kamu madu pada orang lain? Kamu udah nggak dapat apa-apa daripada ketentuan ini. Jika kamu pasrah kepadaku, diam saja diam. Saya mana Nabi, tidak pernah membicarakan orang lain, tidak pernah mengatakan orang lain gak pernah memperjelek orang lain, terima apa adanya dengan penerimaan pasrah yang sempurna. Gak ada lau, kaifah, lima, gak ada. Apalagi sampai menjelekkan orang lain, gak ada. Eh, nah, yang semacam ini terus naik, naik, naik, naik. Siapa yang untung? Dia yang untung. Eh, nah, tapi memang setan itu sudah bersumpah. Kita tidak mau diuntungkan, nggak mau harus dirugikan, harus sama-sama senasib sama dia. Mau senasib sama dia? Lawan, lawan. Ingat-ingat selalu lau walim wa kaifa qawlu dzil hamak ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq wa qada wa qadda wa qaddar kulla shay bihaq. Ya qalbi tanabbah wa trukil majun la yaksur hammuk ma qaddir yakun. Nah, jadi harusnya seperti itu. Jadi semua ketentuan Allah yang terbaik. Kenapa sih kok jodoh, jodoh jodohku belum datang-datang? Ada baiknya. Jangan menentang. Ya keburu tua deh. Ah, ada baiknya. Jangan pakai menentang sedikit pun. Gitu. Ah, itu adalah orang yang beriman. Makan. Harusnya di dalam makanan itu sudah berhasrat mau makan ini, makan itu, tapi yang ada itu. Terima. Jangan tanya, Jangan mengeluh. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Anas bin Malik bersama Nabi SAW selama 10 tahun lamanya. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Anas bin Malik, karena kelihatan ketahuan melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan untuk meninggalnya, meninggalkannya, dia mengatakan lima fa'altah. Kenapa kau lakukan? atau lima taroktah. Kenapa engkau tinggalkan? Enggak pernah. Nah, kenapa? Nabi SAW tahu. Yang membuat dia itu lupa siapa? Allah. Yang membuat dia itu lalai siapa? Allah. Tujuannya siapa? Kita. Sasarannya selalu kita. Kalau kita mengadu pada orang, ya rugi kita. Enggak naik-naik. Harusnya kita naik derajatnya. Dengan kita tahan-tahan. Emang enggak enak, emang berkecamuk. Berat hati ini. Capek, sakit, dan sebagainya. Biarin, biarin, biarin. Anak mengikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih sakit dari aku. Anak mengikut orang-orang soleh. Orang soleh itu lebih sakit daripada aku. Enggak, nanti kalau sudah diomongkan sama orang, diadukan sama orang enak. Apa yang didapatkan? Dengan kita mengadu pada orang, apa yang didapatkan? Yang ada mungkin, dia menyuruh sesuatu yang sifatnya dosa yang bertentangan dengan perintahnya Nabi. Kalau dia itu ngadu pada orang mungkin, orang itu suatu waktu nanti akan menjadi musuhnya, dibuka semuanya habislah. Yang harusnya dia itu mau cari solusi, akhirnya menjadi beban yang sangat besar kepada dirinya. Nah, jadi biasakan diri kita itu untuk menerima. Apa Apapun terjadi kita terima. Jangan pernah ada penentangan sama sekali dan jangan pernah berharap atau berpikiran bahwa Allah Taala tidak melihat. Allah Taala lihat. Allah Taala menyaksikan. Allah Taala mengawasi. Inna Allah kana 'alaikum Terus diawasi. Sasarannya siapa kita? Maksudnya apa? Kita mau dinaikkan derajatnya terus. Jangan kita sudah kita sakit terus kita nggak mau naik derajatnya ngapain? Jangan mau waktu. Kita ingin cepat sampai. Paham ya? Kita ingin langsung yakadatan bersama Nabi, yakadatan bersama Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah. Pengen seperti itu. Mau ditunda-tunda sampai kapan? Tunggu nanti kalau sudah umur 40 tahun baru saya mau begitu. Sampai sekarang. Kita nggak tahu umur. Bisa jadi besok mati. Ya kan? Siapa yang bisa menjamin besok nggak mati? Ayo. Nah, yang angkat tangannya bisa jadi mati besok. Ayo. Tapi <laughs> bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Kita nggak tahu umur kapan. Faiza ja'ajaluha siruna sa'atan. dimun, Nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Walaupun satu saat, satu detik nggak bisa dimajukan. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk inilah kita hidup di dunia. Sulit kan? Sulit. Sulit sekali. Kayak menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Nabi sulit, sulit sekali. Fem, menyesakkan dada. membuat galau pikiran. membuat sedih perasaan. Tapi di balik itu semuanya ada kebaikan yang sangat banyak. Wa'lam bi anna ma takrahu khairan kathira. Dan ketahuilah wahai Ibn Abbas kata Nabi Muhammad SAW. Di balik apa yang kamu alami yang kamu tidak suka, sakit, kesedihan, kesusahan, penyerangan dan sebagainya semuanya itu ada kebaikan yang sangat banyak dan itu merupakan karunia semata-mata datangnya dari Allah. Mau dikasih kebaikan kok ditolak ya pasti. sih? Gimana perasaannya Allah Ta'ala kira-kira? Nanti mau dikasih kebaikan. Kok ditolak? Mau diangkat derajatnya, kok ditolak? Terima, terima. Lihat ibu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diludahin kan? Diludahin itu bukan dari jarak jauh, tapi dari jarak dekat. Dipanggil Nabi SAW. Gal Muhammad. Begitu setiap Nabi SAW dipanggil, siapapun yang manggilnya pasti menoleh. Dan menolehnya bukan hanya dengan kepalanya, tapi menoleh dengan seluruh badannya. Itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Lebih katanya. Kemarilah. Nabi dipanggil. Coba kita lihat siapa yang manggil kita. Lihat dulu. Guru kita, orang tua, kakak kita, suami. Mungkin kita akan datang. Tapi orang lain. Di bawah kita. Sosialnya misalnya. Atau justru musuh kita, orang kafir dan sebagainya. Maaf, aku tidak akan mengkabulkan permintaannya. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad. Kemarilah, datang. Begitu mendekat kepada Yahudi tersebut langsung diludahi wajahnya tuh. Nabi Muhammad. Coba kalau semua itu terjadi pada kamu. Diusapnya oleh Nabi SAW. Wajahnya yang ada ludahnya itu. Dilihatnya orang tersebut senyum. Udah itu pergi. Sempat-sempatnya senyum. Lalu dia beliau pergi. Kenapa senyum Nabi Muhammad SAW? Untuk bikin marah siapa? Setan. Nah, senyumnya itu kesian deh ente iblis. Gak bakal bisa ente merubah anak. Inilah akhlak anak. Gak bakal bisa merubah. Itu senyum Nabi SAW itu mengandung banyak hal. Selain kepada Yahudi itu, juga kepada iblis. Juga memberikan pelajaran kepada kita sebagai umatnya untuk meniru kepada dia. Lakot kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nah, jangan niru siapa-siapa, niru Nabi Muhammad. Nanti enggak? Jadi orang yang paling banyak susahnya di situ ada Allah. Orang yang paling banyak cobanya di situ. Allah berada. Ana kata, kata Allah Taala, indal minkasirati gulubuhum min ajli. Aku berada di dalam hati-hati yang sedih karena aku. Semua kesedihan datangnya dari siapa? Dari siapa datangnya? Dari Allah. Nah, ketika orang itu merasa sedihnya karena Allah Taala, ketika dia tahu benar bahwasanya kesedihan itu datangnya dari Allah Taala, berada dalam hatinya. Asalkan jangan mengeluh. Apalagi mengadu kepada orang jangan. Apalagi menentang kepada ketentuan Allah jangan. Kalau sudah melakukan itu semuanya, Allah pergi dari hatinya, rugi dia. Kamu diberikan satu bongkah emas dan satu ember berlian. Misalnya, sudah dikasih kamu padahal orang nggak punya sangat memerlukan kepada berlian-berlian itu dan emas itu. Sudah dikasih, eh ternyata dia mengatakan, maaf, saya tidak membutuhkannya. Nah, ini kan perumpamannya orang yang seperti itu. Dikasih kebaikan nggak mau sih. Di balik itu semua ada kebaikan. Kebaikan itu bukan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan, Innama yuwaffas sabiruna ajrohum. Dia hisap Orang-orang sabar itu akan diberikan pahalanya itu dengan tanpa ada batasan. Salat ada batasan pahalanya. Puasa ada batasan pahalanya. Membaca Al-Qur'an ada batasan pahalanya. Biru walidain ada batasan pahalanya. Taat kepada suami ada batasan pahalanya. Tapi kok sabar? Tidak ada batasannya. Makanya Allah Nabi SAW bersabda, "Faman u'tiya sabru faqad u'tiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan kesabaran, maka dia itu telah diberikan dengan kebaikan semuanya. Nah, jadi itulah diktinya Nabi, didikan Nabi itu kepada umatnya seperti itu. Kalau mau dididik Nabi SAW itu pasrah, laksanakan, jangan ditentang. Emang Allah Taala nggak tahu. Waktu kamu mau mengadu itu Allah Taala nggak tahu, nggak ngelihat. Apalagi sampai pakai kita berbohong lagi kepada Allah Taala. Jangan. Pasrah. Rasakan pahitnya itu rasakan. Sakitnya itu rasakan tapi ketahuilah bahwa yang dibalik itu adalah sebuah kebaikan. Makanya dikatakan oleh para orang-orang sufi, Darbul Habib. Zabi, pukulannya kekasih itu adalah bagaikan buah kismis rasanya. Buah kismis rasanya apa? Pahit. Hah? Pernah makan kismis enggak? Rasanya apa? Asin. Hambar. Manis kan? Nah, jadi pukulan yang terasa sakit yang berarti pahit rasanya selama itu datangnya daripada kekasih maka itu dianggap sesuatu yang sangat manis dan indah mungkin kita katakan coba lihat Nabi kita Muhammad SAW Nabi lagi jalan datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid lalu dia nyelempangkan ridaknya yang sangat kasar ridak kepada Nabi udah itu ditariknya Nabi Rida itu dua ditarik begitu sehingga Nabi langsung kecekik sampai namanya matanya itu mau keluar dari sang kuatnya cekikannya dan bekasnya itu tidak hilang kecuali setelah tiga hari tiga malam. Tapi lihat gimana Nabi kita Muhammad SAW. Gak ada penentangan pada waktu itu, gak ada penentangan. Tapi orang lain menentang. Datang Syekh Bakar Siddiq, beliau menyelamatkan. Datang Syekh Khadijah, beliau menyelamatkan. Datang Syekh Fatimah, beliau menyelamatkan. Datanglah Abi Thalib, dia menyelamatkan. Itu. Sampai suatu waktu pernah beliau lagi sedang sujud. Tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'aid dengan tawaran daripada Abi Jahal. Siapa di antara kalian yang berani mengambil itu tempat kotorannya babat itu bahasa Jawa itu babat. Tempat kotorannya binatang yang di dalam. Itu mereka orang Arab nggak mau makan, tapi kalau di Indonesia dimakan. Dibuang itu sama sama isi isinya dibuang gitu itu siapa yang mau ngambil? Diambilnya sama Uqbah bin Abi Mu'ayyad diambil sampai diletakkan di atas Nabi ketika sujud. Lalu diambil pisau, diburaikan isinya, semua terburai di atas kepalanya Nabi SAW. Babat itu sudah berada di tempat sampah tiga hari lebih. Kira-kira gimana baunya? Sampai sedemikian rupa. Tapi lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Jadi nggak ada sampai penentangan juga ada sampai ketika puncaknya ketika Nabi SAW berdakwah di Taif beliau dilempari sehingga berdarah wajahnya, berdarah tangannya, berdarah eh, e, sikunya, berdarah lututnya, berdarah kakinya sampai sendalnya itu warnanya itu merah. Sampai Jibril yang menjadi gurunya para nabi pun dia sudah nggak kuat. Dengan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, Galia Muhammad, mintalah para Allah Ta'ala. Keterlaluan banget itu umatmu itu. Minta pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sudah memerintahkan malaikat yang menjaga gunung itu supaya dibenturkan di atasnya mereka. Supaya mereka binasa semuanya. Atau kalau engkau mau, aku akan ambil tempat mereka berpijak itu kampung mereka. Aku angkat sampai ke atas langit, tengah langit. Udah itu aku kembalikan dalam keadaan terbalik seperti aku lakukan kepada kaumnya Nabi Lut. Apa itu Muhammad Galla? Allah mafirligam fa'innahum la Ya Allah ampunkan umatku. Mereka itu berkelaku seperti itu karena mereka tidak tahu kalau aku ini adalah nabinya mereka. Kalau dari mereka aku tidak bisa harapkan keimanannya. Aku berharap daripada anak keturunan mereka itu ada yang beriman kepada aku nanti. Dipaksa masih oleh mereka Jibril sampai kemudian dia mengatakan kepada Allah Taala, "Malam yakun bika alayya ghadabun fala ubali." Yang penting kau ridho padaku ya Allah. Aku aku yang penting kau ridho, Aku rela dengan apa yang terjadi pada aku, aku rela. Yang penting kau ridho kepada aku. Fala ubali, aku tidak peduli dengan apa yang terjadi pada diriku, aku tidak peduli. Nah, itulah. Harusnya kayak begitu, jangan peduli pada orang, jangan peduli pada manusia. Manusia itu cuma sasaran saja. Manusia itu adalah sebuah alat saja, sasarannya kamu. Yang mau diangkat kamu, yang dibikin dosa ya kamu. Yang mau diangkat dengan pahala kamu, kamu pilih yang mana? Kita mau diangkat dengan pahala, kita mau dicintai oleh Allah Taala. Kita ingin dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ingin mendapatkan karamah. Kita ingin mendapatkan wilayah. Kita ingin mendapatkan ridho. Ah, ridho itu tidak gampang, tidak mudah. Berat untuk kita mendapatkannya. Kita mau berharap memimpin Nabi Muhammad. Kita mau berharap orang-orang itu nanti datang kepada kita setelah kita mati nanti untuk berziarah ke makam kita seperti layaknya para aulia. Ya mudah mereka itu menjalani kehidupan, Tidak mudah. <laughs> Sulit. Menjalani kehidupan itu sulit. Hmm. Oleh karena itu, maka syarat yang pertama iman dengan godok dan godor itu harus ridho dan ridho itu berarti tidak ada pertentangan dan penentangan itu yang pertama. Yang kedua, tetap ada usaha upaya itu ada. Jangan pasrah. Ini yang banyak salah di sini. Banyak orang yang mengatakan ini kan sudah digodok ditakdirkan Allah Taala ya sudah kita pasrah aja. Salah. Datang seorang sahabat Nabi. Ingin sholat di masjidnya Nabi bersama Nabi. Dia pakai kuda. Maka kemudian kudanya itu diletakkan di depan masjid lalu dia masuk. Akhirnya kata dipanggil oleh Nabi SAW. Kenapa kau tidak ikat? Apa katanya dia? Gali ya Rasulullah, aku bertawakal kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ikat dulu, baru kemudian tawakal. Namanya juga binatang. Nggak punya akal. Fem, lihat kuda yang betina dia ikut. Ya kan? Lihat makanan dia pergi. Masa ada binatang yang mau mau melaksanakan dengan ketentuan daripada tuannya? Iya, kalau diajarkan. Dan itu pun bukan semuanya. Kadang-kadang yang diajarkan pun, yang ahli pun juga kadang-kadang tidak luput daripada ajaran daripada tuannya. Ikat dulu, ikat. Setelah ikat kemudian dicuri orang, hilang, lari dan sebagainya, itu berarti sudah tawakal, nggak apa-apa. Kalau kamu tidak ikat, lalu kamu katakan tawakal, ya salah. Nah, tidak. Makanya Nabi SAW ketika datang suatu wabah penyakit yang mewabah, jadi apa? Menyebar. Kalau kita berada di tempat itu, jangan kita lari. Tapi kalau kita berada di luar tempat itu, jangan kita datang. Itu perintahnya Nabi. Kalau kita lari, itu termasuk dosa. Karena lari daripada ketentuan Allah. Jangan takut. Ketentuan Allah Ta'ala. Karena yang memberikan penularan itu bukannya penyakit. Tapi Allah yang menentukan dia itu sakit atau tidak. Bukan penyakit itu. Tapi kalau seseorang itu berada di luar, di tempat yang muabahnya penyakit, jangan masuk. Kenapa? Bisa merubah keimanannya. Nanti enggak Semuanya itu kembali kepada firman Allah dalam hadis kutsinya yang berbunyi ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya. Di, di antara para sahabat Nabi dan di antara para aulia mengatakan bahwasanya di antara sekian banyak ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan umatnya, hambanya Allah taala. Di antara kebaikan kebaikan Allah yang berkaitan dengan hamba-hambanya, banyak hal banyak yang berupa kabar gembira. Tapi yang paling besar adalah ini. Ana indadani abdi bi. Aku ini berada dalam perasaan hambaku kepadaku. Bagaimana kau menyangka kepada Allah Ta'ala? Ana yakin. Seyakin-yakinnya. Allah dalam waktu seminggu ini memberikan jodoh kepadaku. Pasti kamu dapat jodoh. Ana yakin seyakin-yakinnya malam ini Anda berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ana seyakin-yakinnya pada malam ini Allah Ta'ala akan membukakan hatiku dengan ilmu laduni. Wal fathar rabbani misalnya. Malam ini juga kamu akan dapat. Itu artinya, ana idadani abdi bi, faljadun bi. Kok bisa-bisanya kita itu menentang perintahnya Allah SWT, ketentuan Allah Ta'ala, apalagi sampai kemudian kita itu berseberangan dengan yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebuah kesempatan buat kita. Jangan sudon. Ah, sudon kita sendiri yang rugi. Oh, kayaknya orang ini begini. Kayak orang yang begini. Jangan. Jadi kita, ah, aneh yakin dia pasti baik. Aneh yakin pasti dia bisa berubah. Aneh yakin pasti dia itu sayang kepada kita. Aneh yakin. Ah, yakin ke seperti itu. Nanti dia akan terikuti dengan keyakinan kita. Kenapa? Allah yang menentukan. Berapa banyak orang yang jahat itu menjadi orang baik? Banyak? Hem, kita ambil satu contoh Rabi al Seorang wanita yang berpindah dari satu laki ke laki-laki yang lainnya, penari, pengumbar hawa nafsu dan syahwat. Tapi lihat akhirnya menjadi salah satu daripada abdal yang di dunia cuma ada 40 orang saja daripada wali Allah. Kalau malam hari tidak pernah tidur. Beliau yang tidak dikuburkan di tempat kuburnya sekarang ini kecuali setelah menghatamkan Quran di tempat kuburnya sebanyak 7000 kali hataman. Baru beliau meninggal dan dikubur di tempat kuburnya itu. Beliau yang setiap harinya melaksanakan sholat seribu rakaat. Setiap hari. Beliau yang kalau malam hari datang rasa kantuk maka dia itu berjalan. Dan dia berkata dengan dirinya sendiri. Bagaimana di tempat-tempat yang sunyi, di masa-masa yang senyap, kemudian seorang kekasih akan meninggalkan kekasihnya? Beliau yang diminta oleh seseorang yang bernama Hasan Basri untuk di, untuk jadikan istrinya, maka beliau itu menolak. Padahal dulunya adalah seorang wanita yang nakal. Berapa banyak semacam itu? Apakah Allah tidak mungkin merubah seseorang? Mungkin berkeyakinanlah semua itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Semuanya di tangan Allah. Tapi biarkan kita di atas. To be is the best. Jadilah kamu itu yang terbaik. Fem, terserah ini mau jadi apa. Yang penting anak berusaha menjadi yang nomor satu, number one. Rasakan seperti itu. Faham? Terserah ini mau begini-begini serah. Yang penting anak ikut Nabi Muhammad. Ikut Sayyidatuna Khadijah. Ikut Sayyidatuna Fatimah. Pernah saya Khadijah? Ngomongin orang? Fem. Atau ngadu pada orang, kenapa sih orang ini gini, gini, gini, gini, gini. Pernah saya Khadijah begitu? Hasya wa kalla. Pernah saya Fatimah begitu? Hah? Kenapa sih Aisyah begini, begini? Kenapa sih Zainab istrinya Nabi begini, begini? Pernah ada hadis yang begitu? Nggak pernah itu loh saya Fatimah. Bid'atun minan Nabi SAW. Nanti ikut siapa? Ngapain ngadu pada orang? Allah Ta'ala tahu. Bukan nggak tahu-tahu, eman, eman nanti mau diangkat derajatnya nggak mau. Jangan. Kalau mau ngadu pada siapa? Allah bangun malam, sholat tahajud, menangis pada Allah Taala. Kapan kita menyebut Allah, Allah juga menyebut kita. Kalau Allah menyebut, kalau kita menyebutnya di tempat yang sunyi senyap, Allah akan menyebut kita di tempat yang tampak. Kalau seumpama kita menyebut Allah di tempat yang ramai, Allah akan menyebutkan kita di tempat yang lebih ramai. Kalau kita berusaha mendekat pada Allah Ta'ala dengan melangkah, Allah akan berusaha dekatan kepada kita dengan berlari. Nah, nah jadi semua itu tergantung kepada siapa? Kita. Jangan mau kita dipermainkan setan, jangan mau. Kita harus naik, naik, terus, naik. Jangan mau kita itu mundur ke bawah, jangan mau. Di dalam hal ini, yang menjadi motivasi kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baca setiap hari. Akhlaknya Nabi Muhammad baca. Setiap hari sejarahnya Nabi Muhammad baca. Setiap hari Sayyidatun Khadijah manakibnya baca. Sayyidat Fatimah baca. Dan mau kita lihat televisi yang kayak begini. Lihat orang-orang itu akhirnya terbawa. Makanya bikin orang kacau itu. Sekarang ini adalah teknologi. Adanya HP ini. Adanya WhatsApp. Adanya BBM adanya Facebook itu semua itu bikin kacau, kacau pikiran, kacau keimanan, kacau ketakwaan, kacau keislaman. Nah, jadi gara-gara teknologi, globalisasi memang kita berada di zaman globalisasi, globalisasi keimanan dan ketakwaan. Ini sekarang nah, bukan menguntungkan kita, justru merugikan kita. Nah, jadi jangan mau. Jadi antara kita sama Allah, bas kita nggak usah berpikiran memperdulikan orang semuanya, nggak pedulikan. Karena semuanya di tangan Allah. Kita minta apa saja Allah tak kasih. Jadi banyak buktinya. Kita melihat bagaimana itu terjadi pada kita semuanya. Lalu kenapa kita tidak kurang percaya? Apalagi Alhamdulillah kita punya seorang guru yang selalu memantau kita. Yang selalu membidik kita. Yang selalu mendidik kita dengan kebaikan. Kok justru kita itu mau lari daripada guru itu. Kalau kita itu nggak mau mendengarkan pengarahan guru itu dan sebagainya. Nah itu. Nah. Jadi bukan berarti kita itu karena kita yakin dan beriman dengan goda dan godar berarti kita itu menjerumuskan diri kita ke dalam kehancuran. Jangan. Salah itu. Kamu berusaha lari. Waktunya lari, kamu berusaha lari. Kalau sudah kena, ya sudah. Sesuatu yang nggak bisa dipungkiri. Seperti contohnya. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah trailer. Tahu trailer? Fuso yang besar tuh. Yang bannya itu 6, 7, 12 tuh. Mobil yang besar tuh. Bannya itu berlapis dua. Biasanya mobil kan satu, ini dua. Itu fuso yang besar trailer tuh. Satu bannya lepas. <laughs> Lagi berjalan, lepas satu bannya. Lepasnya gimana? Kelepak-kelepak gitu. Kan menggelinding kan? gelinding, masuk ke dalam desa, masuk dalam gang. <laughs> Bukan ke pinggir jalan, masuk ke dalam gang. Kok bisa gitu? Kok pas di gang itu gitu? Kenapa enggak sebelum gangnya jadi kena uh, kena rumah, kena itu dan sebagainya sudah berhenti kan? Ini enggak. Pas bannya itu lepas, pas ada jalan masuk ke gang. Jalan gelinding gelinding gelinding gelinding. Nah, di dalam gang itu ada satu orang yang sedang yang pekerjaannya itu tukang bengkel sepeda. Dia lagi bersih-bersihkan gitu, nyuci-nyuci bannya itu. Em, nggak tahu ada ban lagi menggelinding ke dia. Dia lagi nyuci begitu langsung ditabrak sama ban. Dia ada jantungan, kaget mati. <laughs> Kenapa harus kena yang di dalam gang? Kenapa nggak di pinggir jalan situ? Hah? Siapa yang menggerakkan ban itu? Mobil yang menggelandingkan. <laughs> Nah, coba lihat. Nah, ini ini salah satu contohnya. Kalau sudah kita tidak tidak apa sudah ditentukan Allah Taala, walaupun kita lari bagaimana, walaupun kita tidak menyananya sebelumnya, tidak membayangkan sebelumnya, kena. Ngerti enggak? Nah, jadi kembali kepada Allah. Begitu terjadi sesuatu, tek pertama kali yang harus diingat ini ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah. Bagaimana kita menyikapinya? Jangan langsung kita putuskan kecuali diam dulu. Yang nggak baik kita dapatkan. Kamu katakan kepada kamu, ini adalah ketentuan Allah. Sasarannya aku. Aku yang mau diangkat derajatnya. Harusnya aku sabar. Biar aku tambah pahalanya. Poinnya tambah. Tambah dekat aku pada Allah, tambah dekat aku pada Nabi Muhammad SAW. Hmm. Baru kamu itu bertindak, berkata dan sebagainya. Tapi kebaikan. Kalau kebaikan silahkan spontanitas kamu itu mengatakan terima kasih. Karena apa? Kebiasaan manusia dan tabiatnya manusia. Kalau melihat kebaikan, memang langsung senang. Nggak apa-apa, langsung senang sudah. Tapi ketika tertimpa dengan sesuatu keburukan, jangan langsung bertindak, jangan berucap. Pikirkan dulu. Karena kalau langsung berucap bisa jadi itu adalah konspirasi daripada setan. Bisikan setan itu. Masukan-masukan setan. Nah, caranya seperti itu. Nanti. Nah, berarti kita itu kalau sudah bisa seperti itu, kita termasuk hamba-hambanya yang betul-betul sampai kepada magamut taslim. Itu artinya magamut taslim. Nah, jadi kalau seumpama kita berada di satu tempat, di tempat itu ada harimau, jangan mendekat. Nanti nggak? Kamu nggak bisa renang, jangan loncat. Ya mati. Ngerti ya? Bukan berarti enggak apa kata yang takdir. Kalau takdir aku hidup, hidup. Kalau mati ya mati gitu. Ya. <laughs> Salah waktunya kamu lari, lari. Tapi di atas itu semuanya kamu harus yakin kata Tuhan Allah enggak bakal kemana mana Kalau Allah menentukan begini ya begini gitu. Sekarang kita berdoa, silakan berdoa. Allah yang menentukan kita berdoa walaupun kita doanya sudah ada. Cuma yang kita harus yakin bahwasanya kalau kita terlintas sama kita untuk berdoa sesuatu, berarti sesuatu itu akan ditakdirkan untukmu. Nanti enggak? Kamu minta surga, berarti kamu itu akan dijadikan oleh Allah ahli surga. Rugi enggak kalau kita enggak berdoa surga? Rugi kan? Bisa jadi. Kenapa aku nggak berdoa ya? Berarti jangan-jangan aku termasuk penghuni neraka. Harusnya begitu. Kenapa aku enggak suka wiritan? Jangan-jangan aku termasuk ahli neraka. Harusnya begitu. Tapi kalau kita ditakdirkan, aku aku minta pada Allah Ta'ala begini, begini, begini. Kalau sudah terlintas dalam kamu, berarti insya Allah Allah akan memberikan memberikannya untukmu. Minta kepada Allah Ta'ala. Gitu. ya. Nah, jadi jangan mau kita dipermainkan sama setan. Jangan mau. Setan itu tujuannya itu menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Jangan mau. Tambah yakin kepada Allah Ta'ala. Lihat, segala sesuatu yang terjadi pada kita, semuanya itu adalah pelajaran yang satu luar biasa. Oleh karenanya, Allah Ta'ala sering di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita semuanya dengan firman yang berbunyi fakta biru ya ulil absor. Ambillah pelajaran wahai orang yang cerdas. Ambil pelajaran. Dari segala sesuatu yang terjadi, ambil pelajaran. Makanya Ustaz paling senang kalau ada tamu, sebagai apapun dia, itu Ustaz korek dia. Dia tukang e, tambak misalnya. Ustaz tanya, gimana tambak sekarang? Oh dia ngomong-ngomong panjang, lebar. Jadi Ustaz punya ilmu kan? Jadi manis pahitnya punya tambak itu gimana? Terus gimana dia itu pertama kali berhasil, pertama kali itu susah dan gimana. Nah, Ustaz ambil pengalaman. Oh, subhanallah. Nah, jadi kita tambah matang jadinya. Pengalaman orang itu menjadi sebuah rumusan buat kita untuk kita itu lebih kuat lagi melawan siapa? Setan yang kita musuh itu. Jangan mau kita itu mengikuti dia gitu loh. Ngerti enggak? Itu maksudnya gitu loh. Fatabiru ya ulil absar gitu. Nah, jadi ketika kita harus lari, lari. Tapi Ketika kita itu harus berusaha, berusaha. Seperti apa? Mencari rezeki. Harus kita berusaha. Apa yang bisa kita lakukan? Kamu makan. Kamu gak punya suami. Kamu gak punya orang tua. Kamu gak punya kakak yang menanggung nafkah kamu. Kamu harus kerja. Apa yang bisa kamu kerjakan? Fem, aku gak bisa kerja karena aku gak punya ijazah misalnya. Siapa bilang orang gak punya ijazah gak bisa kerja? Kerjaan banyak. Bahkan ketika Allah Ta'ala menciptakan Nabi Allah Adam AS, diciptakan dengan penciptaan Allah kepada Nabi Adam itu seribu pekerjaan. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, Gali ya Adam, aku ciptakan engkau dan aku siapkan seribu macam pekerjaan. Barang siapa yang mengambil selain daripada seribu itu, aku akan murka kepadanya. Jangan nyuri. Nanti sekarang gak pernah kerja kan? Semua ditanggung orang tua kan masih. Ah sekarang coba, kamu bisa nggak cari uang? Bisa nggak? Bisa. Bisa nyuci nggak? Bisa jadi tukang cuci dong. Bisa nyapu nggak? Bisa jadi tukang sapu dong. Apa yang nggak bisa kita lakukan? Kau bisa masa masak bisa bersih-bersih. Nah, bisa jadi pembantu. Nah, itulah kita. Ketika kita itu menjadi suatu seorang pembantu, disangkanya itu ada sesuatu yang menghinakan. Sesuatu yang merendahkan. Siapa bilang? Berapa banyak aulia itu termasuk daripada para hamba sahaya. Berapa banyak orang-orang yang tinggi magamnya sisi Allah itu adalah orang-orang yang dihinakan, direndahkan. Seperti sedana Uwais Al-Qarani. Yang dianggap gila oleh orang-orang yang tinggal di kampungnya. Yang dia itu, kalau makan itu, dia mau kerja sama masyarakat di kampung itu nggak diterima. Karena dianggap orang sinting, orang gila. Sehingga apa yang dilakukannya? Dia itu mencari sisa-sisa makanan yang dibuang oleh orang di tempat sampah. Yang penting halal. Di situ dibuang. Ada kulitnya semangka. Kulitnya doang. Diambil dimakan. Ya. Halal kan? Halal. Ikhlas orang membuangnya? Ada orang mau buang sampah itu. Pikir-pikir dulu. Mau buang gak ya? Buang gak ya kita? Gitu. Ada gak? Ikhlas kan? Halal. Dimakan sama dia halal. Yang penting halal. Inilah kita yang begitu-begitu itu sampai tertawa, ha, jadi pembantu. Ha, ya, itu setan itu. Nggak mau, jangan mau kamu dihinakan, jangan, jangan mau. Kamu harus jadi orang yang tinggi apa kemuliaannya, tinggi pandangan manusia kepada kamu. Nah, itu setan semua yang gerakkan. Nggak ada sudah pandangan lagi, yang penting halal. Apapun itu. Dengan cara apapun itu, yang penting halal, aku ingin dapatkan. Harusnya seperti itu. Lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika dia itu bekerja kepada Nabi Allah Shu'aib alaihissalam. Dia diperintahkan untuk bekerja kepadanya selama 10 tahun. Lihat kepada ayahnya Abi Hanifah. Eh, ayahnya Imam Abi Hanifah. Nu'man. Harithah bin uh, Nu'man bin Haris. Haris. Ayahnya Sayyidina Abi Hanifah. Beliau itu pernah suatu waktu karena kelaparan dia melihat di sungai ada apel Lihat apel, dia lapar, dia ambilnya dimakan. Begitu dimakan satu gigitan, dia teringat bahwasanya nggak mungkin apel ini begitu saja langsung ada di sungai. Pasti ada pemiliknya. Dia menyesal karenanya, karena dia itu telah menggigit tanpa meminta izin kepada ridho kepada pemiliknya. Ditelusuri itu sungai, terus kira-kira dari mana itu jatuhnya sampai dia mendapatkan satu kebun yang salah satu pohon ke, eh, pohon apa pohon apelnya itu keluar dan menjulur ke sungai di situ. Nah, sehingga dipastikan itu dari sana. Datang kepada tuannya. Gak laku minta ridhonya. Karena aku telah menggigit satu gigitan saja. Ini sekarang aku kembalikan padamu. Aku minta ridhonya. Apa itu legal? Tidak. Kecuali kalau engkau kerja kepada aku 10 tahun. Nah, coba. Kalau kita dikata begitu ya. Kita pasti bilang. Wei. Gitu. 10 tahun. <laughs> Eh, ini lihat, untuk mendapatkan kehalalan, keridoan Allah SWT. Faham? Walaupun 10 tahun, baik, dia kerja 10 tahun. Kerja setelah 10 tahun dia kerja, dia bilang, sudah aku selesai kerja kepada kamu. Aku sudah dapat ridhamu kan? Enggak, tidak, masih belum. Nah, terus gimana caranya? Kamu harus kawin dengan anakku. Tapi maaf, anakku itu ada seorang yang buta matanya. Buntung tangannya. Buntung kakinya. Waduh gimana lah. <laughs> Bukan cantik ini enggak malah buntung, matanya buta. Tapi untuk mendapatkan kehalalan, maka dia bilang gal iya, baik. Asalkan koridor ya, enggak ada syarat lagi, enggak ada. Udah dikawinkan begitu dikawinkan masuk kamar kaget dia. Langsung balik lagi karena takut salah masuk kamar. Habis jendelanya cantik. hem, Di sini enggak ada gitu. Yang seperti itu. Hanya, lo kenapa kau keluar? Loh, katamu anakmu buta. Buntung tangannya kakinya itu sempurna tinggi, putih bersih dan sebagainya gitu. Akhirnya kata ayahnya itu, Galia itu adalah anakku. Aku katakan dia buta karena dia tidak pernah keluar dari rumah, nggak pernah lihat pada maksiatan. Aku katakan dia itu buntung tangannya dan kakinya karena tangannya tidak pernah digunakan untuk kemaksiatan dan kakinya tidak pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat. Ini loh yang diperhatikan oleh Allah Taala yang dimulakan oleh Allah Taala. Jangan ikut-ikutan orang-orang sekarang itu yang tukang be yang tukang becak, tukang adu, tukang ini semuanya itu. Jangan. Nah. Kita tiru orang semacam ini. <laughs> Semua kemuliaan itu di tangan Allah. Kemuliaan itu di tangan Allah. Allah yang memalingkan semua manusia. Allah yang memalingkan. Allah yang yang yang memegang nasihatnya setiap manusia, ubun-ubun setiap manusia itu Allah yang yang memegangnya. Terserah Allah. Kalau Allah cinta semuanya cinta. Kalau Allah benci semuanya benci. Kalau mengasihi, semuanya tidak bisa mencegah. Kalau mencegah, semuanya tidak akan bisa mengasihi. Kok bisa-bisa kita mau jilat kepada orang? Mau ngadu kepada orang? Ngadu kepada Allah. Ikuti perintah Allah. Jalani. Dan kamu harus yakin. Harus berada dalam makam muraqabah. Apa makam muraqabah? Anta budallaha ka'annaka. Fa'in lam takun fa'innahu. Lihat kita terus. Lihat kita. Eh, biarkan kita itu berada dalam tempat, dalam posisi yang Allah ridho kepada kita. Mengajar, belajar, ibadah. Masih kan? Allah ridho kepada kita. biarkan tetap seperti itu. Nanti Allah yang memberikan semuanya, Allah Ta'ala yang memberikan semuanya. Tidak ada kesulitan. Wa may taqillahi yaj'allahu wa yarzuqhu min wa may fahuwa. Apa artinya hasbu? Allah yang mencukupi semuanya. Jangan khawatir. Siapa yang musuhi kamu? Allah akan pun tingkan dia. Allah akan patahkan dia. Man azali walian fakat azintuhu bil harat. Barang siapa memusuhi aku, yang memusuhi wali waliku, kekasihku, maka aku akan buka front peperangan dengannya. Siapa bisa merangi Allah? Ada yang bisa? Amerika bisa merangi Allah. Nah itu. Berapa banyak itu sekarang kemarin itu ada apa namanya? Uh, angin yang yang ini Angin puyuh itu apa namanya? Topan. Iya, angin apa namanya istilahnya itu Badai, apa? Eh, Carolina. Pada Carolina itu. Kekuatan angin yang memporak Amerika itu. Dengan kecanggihan yang mereka punya, teknologi yang mereka punya, tidak mampu untuk mencegahnya berapa banyak yang tewas, berapa banyak rumah yang ambruk. <laughs> Nah itu. Itu baru anginnya. Belum yang lain-lainnya. Belum airnya, belum nah itu. Jadi tentara Allah itu banyak. Jadi kita tidak mampu untuk memerangi Allah. Baik, Kalau kamu ingin kaya, cari kekayaan itu dari sumbernya. Kalau kamu ingin mulia, cari kemuliaan itu di dalam sumbernya. Siapa sumbernya? Allah. Semuanya kebaikan Allah sumbernya. Kalau mau kamu sengsara, cari sumbernya. Sumbernya siapa? Setan. Ikuti maksiat itu terus. Hem, Ikuti, suruh ngadu-ngadu. Paham? Nentang suami ditentang. Suruh gurunya gini nggak diikuti. Ah itu itu sumbernya pesan. Akhirnya terus dirundung masalah, dirundung masalah, nggak selesai-selesai masalahnya. Nah, sementara gurunya yang tahu dia kasihan ya Allah sudah kasih tahu begini masih juga. Dia tahu padahal kalau begini dia itu akan selamat. Ini enggak tetap masih menjerumuskan dirinya sendiri. Ngerti enggak? Yang ngerti-ngerti, yang enggak ngerti ya udah. Nah. kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita semua termasuk diridhoi oleh ya Allah Ta'ala. Termasuk ridho dengan ketentuan Allah. Dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang diperlihatkan segala sesuatunya dengan hakikatnya. Sehingga kita tenang menjalani kehidupan ini sehingga kita sabar dalam menjalani ujian ini sehingga kita pasrah kepada Allah dengan segala ketentuannya ini dan semoga kita semua termasuk yang diberikan kenikmatan di dunia yang fana ini dalam keadaan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah ala hadini ya kunyatin salihah wa la mana wa salih al-fatihah Ya Rabbana tarafna